الحمد لله المحمود على كل حال المنبسطة نعمه على الخلائق في توال وأشهد أن الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ليس له في الخلائق من مثال ولا لملكه انتهاء ولا انقطاع ولا زوال جعل الإبر والإدكار في تعاقب الأيام والليال وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله بين به الأحكام ووضح الحرام والحلال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أنجدتنا به من الضلال وسقيتنا به بعد مرارة الشتات والانقطاع والجهالة كأسا من العلم الهني الزلال وعلى آله أكرم آل وعلى أصحابه خير أصحاب ضربوا بالصدق معك أروى الأمثال وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا ذا الإكرام والجلال أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين واعلموا أن من اتقى الله عاش طويا وسار في بلاد الله آمنا ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة Hadirin sidang Jumat yang berbahagia Marilah pada kesempatan yang mulia ini Kita tingkatkan iman Serta takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana dengan kita berpegang teguh dengan iman dan takwa inilah menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat, menjadi orang yang sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga kita, keluarga kita dan semua yang kita cintai dan semua kaum muslimin dan muslimat digolongkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah tergolong orang-orang yang bertakwa kepadanya zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, telah kedatangan atas umat Nabi Muhammad bulan peringatan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guru daripada umat ini penyelamat umat ini kekasihnya Allah pemberi petunjuk umat penutup para rasul yaitu baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan yang percaya dengan risalahnya Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berjalan dengan disalahnya yang dibawa oleh sebaik-baik makhluk ini. Semoga terlimpahkan salawat serta salam kita kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang selalu dekat dengan beliau. Apa yang harus atas umat ini di dalam bulan-bulan yang mulia bulan Maulid ini apa yang wajib dipenuhi di, di hati dan pikiran mereka ke acara apa yang mereka syiarkan di dalam menghadapi bulan Maulid ini wahai sekalian umat Nabi Muhammad sesungguhnya Allah taala di dalam Al-Qur'an menyebut kenikmatan yang diberikan kepada kaum Nabi Musa alaihissalam mereka tertindas teraniaya atas tangan Fir'aun yang sombong hingga dibunuh anak-anak laki mereka. Allah berfirman, "Wa nuridu an namunna 'ala alladziina sud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warithin." Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa haman wa junudahuma minhum ma kanu yahdarun wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam sadaqallahul azim yang artinya dan kami ingin memberi kenikmatan kepada orang-orang yang tertindas di bumi dan kami jadikan mereka pemimpin kami jadikan mereka pewaris bumi ini dan kami beri kekuatan untuk mereka di bumi dan kami nampakkan kepada Fir'aun dan Haman atas yang mereka khawatirkan. Kami ilhamkan kepada Ibu Musa untuk menyusuinya. Dan jika khawatir atas keselamatan Musa, maka letakkanlah ke sungai. Allah menjadikan sebab terangkatnya umat itu dari kekejaman Fir'aun dan berubah dari kesengsaraan kepada kebahagiaan dan keluarnya umat itu dari dari kegelapan yaitu dengan lahirnya dan menyusuinya seorang hamba Allah yaitu kalimullah Musa alaihi salam wa auhayna dan kami ilhamkan kepada kepada ibunya Musa an ardi'i untuk menyusuinya fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam kalau kamu khawatir kepadanya maka hanyutkan kepada ke sungai dan janganlah khawatir dan janganlah sedih inna radu ilaiki wajah jailuhu minal mursalin kami pasti akan mengembalikannya kepadamu dan kami jadikan dia segolongan orang-orang yang kami utus hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah maka rantai-rantai sebab selamatnya umat menurut versi Al-Qur'an adalah munculnya cahaya kepada mereka. Hidayah kepada mereka dengan munculnya nabi-nabi pada mereka. Maka sebab selamatnya Bani Israel dengan munculnya kalimullah Nabi Musa di tengah-tengah mereka. Dengan lahirnya dan menyusuinya. Bagaimana tumbuhnya. Bahkan dengan dihanyutkan ke sungai Nil. Keadaan semua inilah yang membuahkan kebahagiaan umat, untuk umat Bani Israel. Maka ketahuilah para hadirin, segala apa yang dirasakan oleh umat ini dari kebaikan, dari cahaya setelah kegelapan, persatuan hati setelah tercerai berai, tinggi martabat setelah rendahnya, permulaan rantai itu semua adalah dengan Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Allah ingin menyelamatkan makhluk-makhluk ini dan ingin menyampaikan ajaran-ajaran untuk mereka, hamilnya hamillah Siti Aminah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan lahirnya lahir pula cahaya yang terang benerang. Maka kejadian kelahiran Nabi kita adalah permulaan dari umur yang dipakai sumpah oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, maka permulaan umur beliau adalah dengan keluarnya dari perut Aminah. Maka detik-detik kelahiran itulah adalah detik-detik awal sumpahnya Allah dari umur beliau. Alangkah agungnya dengan umur yang dipakai alat untuk sumpah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah memberi nikmat kepada kita dengan lahirnya beliau dan tumbuh dewasa lalu menerima wahyu dan berjihad kita mendapatkan kabar tentang perangai-perangai dan akhlak dan mukjizat-mukjizatnya beliau lalu setelah itu wafat dan dilanjutkan oleh para khulafaknya dari para sahabat dan ahlul baitnya yang suci maka agama ini dengan alhamdulillah selalu jaya dan menyebar sepanjang hari dan bulan dan tahun dan abad sampai ke zaman ini. Bendera agama ini tetap berkibar dimanapun tempat dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga meninggalkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau terjaga dari tangan-tangan jahil, orang-orang kafir dan fajir Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Dan begitu pula Allah menjaga sabda-sabdanya Nabi Muhammad sampai hari kiamat tidak bisa dirobah oleh tangan-tangan jahil yaitu Allah juga menjaga daripada sabda-sabda beliau dengan firman dengan firman-Nya bayi nalin nasi ma nuzila ilaihim agar kamu bisa menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dari Al-Qur'an hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka tersebarlah seluruh bumi agama ini. Hadirin, pernah baginda Nabi Muhammad pulang dari suatu peperangan dalam keadaan bajunya dan wajahnya penuh dengan debu. Maka Siti Fatimah tatkala tatkala menyaksikan keadaan abahnya, menangislah beliau. Maka Rasulullah memberikan kabar gembira, "Wahai Fatimah, janganlah kamu menangis. Sesungguhnya agama yang dibawa oleh abahmu ini akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Maka sekarang kita saksikan di dalam bumi ini tidak berjalan satu hari kecuali ratusan manusia masuk ke dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka giliran kita sekarang ini untuk membalas jasa perjuangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak dari umat ini yang masih di pagi-pagi hari sudah bersepakat hatinya, sudah bertekad niatnya untuk mencari rezeki yang haram ataupun riba dan sejenisnya. Ada di antara umat yang tidak mengerti dengan perjuangan dan jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga mereka mengumpulkan harta-harta dari perbuatan dolim atau menipu dan lain sebagainya. Durhaka kepada orang tua atau memutus silaturahmi. Dan juga berapa banyak yang kita saksikan masih saja di antara umat Nabi Muhammad yang teledor di dalam menuntut ilmu agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengenal cara salat dengan baik, cara wudhu dengan baik, maka dari itu para hadirin sekalian, balaslah jasa baginda Nabi Muhammad, balaslah budi budi daripada kebaikan Nabi Muhammad dengan kita hidup ini. Marilah kita senangkan hatinya beliau hingga kelak nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semuanya di dini wad wal akhirah. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil alam. والله يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأجارنا من هزه وعذاب العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه الغفور الرحيم اللهم صل وسلم الحمد لله الذي ينور به القلوب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 واجمعنا به في كل أتوارنا وعلى آله وصحبه يا نور وارض اللهم عن سادتنا وإمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن وزنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وسيدنا حمزة والعباس وسائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع غريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر انكسار أمة سيدنا محمد اللهم اقضي حاجات أمة سيدنا محمد اللهم انصر جيوش أمة سيدنا محمد اللهم دمر أعداء أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر